Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya ada pertanyaan dari vokalis Adroh Wanita. Bagaimana hukumnya? Karena beliau tidak dipanggil hanya di pengajian saja, kadang di tempat-tempat orang hajatan dipanggil. Itu grupnya perempuan semua, Buya. Bagaimana hukumnya? Hadroh perempuan. Ya, hadroh perempuan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. hadroh hadroh itu sekarang aslinya hadroh itu adalah memang untuk pengantin dan sebagainya bukan untuk pengajian aslinya pada zaman Nabi SAW hadroh adalah a'linun nikah fil masjid wadribu alihi bitufi eh, umumkan pernikahan itu di masjid disaksikan orang-orang yang yang hadir di masjid kemudian disunnahkan kita kegembiraan orang-orang yang menikah itu dengan hadrah itu kemudian dikiaskan dengan ini oleh para ulama pokoknya segala bentuk kegembiraan yang tidak haram boleh kita menggunakan seni hadrah seni hadrah dan seni hadrah bukan suatu yang terlarang bahkan suatu ketika ada seorang wanita nadar kepada Rasulullah perempuan bernadar kepada Rasulullah ya Rasulullah inni nadartu an adribat tuffa ala ra'sika law sallamaka Allah Ya Rasulullah, nanti kalau kamu selamat dalam perang, eh, ya Rasulullah, Rasulullah pulang dari perang. Setelah pulang dari perang, perempuan membawa rebana. Ya Rasulullah, aku dulu nadar. Kalau seandainya engkau selamat dalam peperangan, aku akan mukul rebana kegembiraan ini ya Rasulullah. Nabi mengatakan, "Aufi minadrik." Penuhilah nadarmu, perempuan memukul rebana. Jadi aslinya adalah untuk pernikahan, akan tapi untuk kegembiraan menjadi boleh. Tentunya dengan catatan. Dengan catatannya, pada dasarnya dan juga ditemukan Eh, orang-orang uh, Habasyah bermain dengan seni-seni tari dan dibarengi dengan pukulan-pukulan yang semacam itu diperkenankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kegembiraan. Cuman kasusnya sekarang adalah jika para wanita yang menyuarakannya. Fala takhdha'na bil koli fayat alladhi fi qalbihi Yang tidak diperkenankan adalah seorang wanita bukan bersuara. Sebab menurut madhab kita Imam Syafi'i, suara wanita bukanlah aurat. Asalkan suaramu suara yang normal Suara wanita bukan aurat asalkan suara normal. Akan tapi kalau sudah suaranya suara yang meliuk-liuk, diganjen-ganjenkan, kemenya, mendesah-desah dan sebagainya. Haram fala takhdu'na bil qaul. Ini adalah larangan wahai para wanita, istri-istri Nabi waktu itu dan istri, selain istri Nabi lebih harus berhati-hati. Jangan kau lembut-lembutkan suaramu sehingga orang-orang yang hati enggak benar itu menjadi pikiran ngeres, pikiran kotor. Sehingga menurut madhab kita Imam Syafi'i suara wanita bukan aurat. Menurut madhab Malik aurat. Itu pun ada aturan bagaimana disebut sebagai aurat. Suara wanita bukan aurat. Kita boleh mendengar suara wanita akan tapi saat suara itu normal, berbicara dan sebagainya. Berbicara, ngobrol bukan aurat. Sehingga mungkin kita mendengar seorang ustazah bercerita tentang ilmu atau menyampaikan hadis dan sebagainya. Karena suara wanita bukan aurat. Akan tapi di saat suara itu menjadi suara yang didesah-desahkan menjadikan hati itu tidak enak intinya adalah hati yang menjadi fayatam alladhi fi qalbihi marudun yang menjadikan hati itu menjadi menjadi ah, kadang-kadang dengan suara pun bisa lebih tergoda daripada orangnya sendiri mungkin setelah ketemu orangnya eh ternyata bisa ngomong itu karena suaranya menggoda jadi idahnya adalah dalam suara yang menggoda kalau bersuara tidak tapi kalau suara yang menggoda suaranya mungkin ada desah-desahnya ini yang menjadikan hati seorang munafik hati seorang yang hatinya kotor menjadi tergoda yang jelas jika wanita itu menyuarakan menyandungkan nasyid di antara kaum wanita sangat jelas wanita di antara kaum wanita sangat jelas wanita di depan suami sangat jelas akan tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seorang wanita di saat harus menyandungkan nasyid di depan orang laki-laki yang dia adalah laki-laki ajnabi orang lain ini adalah dijelaskan oleh para ulama suaramu saat itu harus kau jaga kalaupun harus menyuarakan tentunya adalah tidak terciri kalau itu suaramu atau tidak dibarengi dengan suara yang diganjenkan, dikemenyekkan kalau bahasa Jawa Timur tuh ada suara yang dibuat-buat ada kan orang lebih ngerti jadi suaranya sudah nggak normal lagi tapi kalau ada orang menyuarakan dengan suara yang wibawa suara wibawa menyandungkan suara yang wibawa tidak menjadi pikiran dengan ras kotor ini adalah bukan masuk bab yang dilarang ini akan tapi tetap sebaiknya dihindari kemudian juga gerak-gerik tubuhmu karena kamu akan disaksikan kalau anda harus menyandungkan suara nasyid dengan suara wibawa dan di tempat yang baik sebab hukum ini adalah masuk kepada hukum musik dan alat musik termasuk hukum menyandungkan itu ada lima dibahas lima dibahas yang pertama adalah hukum menyandungkan nasyid jawabnya adalah jelas hukum menyandungkan nasyid asalkan maknanya benar Allah diperkenankan bukan makna yang jorok yang kedua siapa yang menyandungkannya? kalau ternyata ada seorang wanita menyandungkan di depan laki-laki munafik laki-laki yang fasik yang menjadikan hati mereka kotor tidak diperkenankan di depan siapa ini siapa yang menandungkan kemudian kapan waktunya Kemudian di mana tempatnya? Biarpun itu nasyid, tapi di tempat yang naudzubillah. Tempat untuk mabuk, tempat untuk zina. Ini ada orang pada mabuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Alam insyaallah naudzubillah. Tidak boleh. Baik, kemudian yang kelima adalah saat dibaringkan dengan alat. Ini harus diperhatikan itu semuanya. Makanya nasyidnya, kalau grupnya seorang wanita harus terhormat. Anda akan dibawa ke tempat mana? Jangan sampai seorang wanita dibangkat di panggung, tatanya nanti laki-laki yang fasik, tuh tuh tuh yang cantik tuh pinggir, tuh tuh tuh yang uh, tuh tuh tuh tuh yang goyang-goyangnya dulu naudzubillah. Ada harus malu. Kalaupun harus bersuara, tidak. Harus dijaga kehormatan. Terhormat tidak di tempat tersebut. Kalau tempat tersebut tidak terhormat, maka tidak diperkenankan seorang wanita datang ke tempat tersebut. Apalagi menyandungkan suara. Tapi kalau tempatnya terhormat dan cara menyandungkannya terhormat, kemudian cara menyuarakannya pun bukan suara yang yang mendesah-desah yang menjadikan hati itu menjadi kotor kemudian uh, apa namanya maknai kalimat yang disandungkan juga baik maka di sini tidak masuk hukum yang terlarang siapa yang bisa menjaga termasuk hayahnya gayanya waktu menyandungkan. kita melihat sekelompok grup nasyid wanita sangat terhormat dia waktu mukul kendang wajahnya ke arah kendang dan sebagainya ada satu kelompok yang dari luar Indonesia sana saya melihat bahasanya sekelompok nasyid mereka adalah disenandungkan oleh seorang wanita suaranya wibawa kemudian cara menyenandungkannya pun adalah juga dengan wibawa kemudian yang memukul kendang mukul ini semuanya pun wibawa ya tidak ada kelihatan goyang punggul pinggul tidak ada cuman ini loh orang-orang yang katanya akidahnya benar di negeri kita ini kalau sudah hadroan di atas sepsak pinggul-pinggul dia ikut hadroan nasib ini, ini. di depan para kiai-kiai kan problem ini demikian itu dan mari tetap kami himbau wanita hendaknya di kalau suali wanita hendaknya di disisihkan dipinggirkan dulu karena wanita adalah ada majelis yang mulia buat wanita kecuali ada sebagian orang yang ini bagaimana jika ini adalah awal-awal dakwah dimasuk kampung-kampung bapak-bapaknya nggak ada yang bisa hadroan bapak-bapaknya nggak bisa membaca nasyid sehingga suara perempuan untuk mengundang tapi ingat suara wibawa tetap harus tapi ini harus tetap mengkader kaum laki-laki kalau sudah ada laki-laki mundur ini dalam keadaan dibutuhkan darurat sehingga kalau nggak ada suara-suaranya nggak ada yang ngaji di kampung itu ada kampung mana pelosok mana pantai mana atau mana itu susah bapak-bapaknya nggak bisa ah, nasyid kalau bapaknya baca nasyid orang pada lari semuanya sehingga perlu nasi yang bagus bagaimana itu adalah bukan untuk yang untuk tujuan ini adalah untuk darurat saja jika nanti sudah banyak yang mengaji dan sebagainya membuat kader saat itu bukan selamanya itu saja jadi ibu-ibu boleh yang demikian untuk sebuah tujuan dakwah tapi kalau sudah ternyata nanti ada yang menggantikannya harus diganti intinya semacam itu tapi yang menjadi masalah adalah itu menjadi sebuah tujuan itu saja memperbaiki suara ini dan sebagainya nggak mau bahkan kader-kader laki-laki di pinggirin takut saya disaingan nanti karena undangan nanti nanti kalau kita tidak diundang tidak ada buat operasional dong nah ini sudah lain ceritanya begitu ya Baik, itulah masalah hadra. Hendaknya berhati-hati hai kaum wanita. Anda punya kemuliaan. Urusanmu, suaramu adalah ada hitungannya di hadapan Allah. Jika engkau yakin bahasanya itu membutuhkan suaramu yang tidak mendayu, tidak mendesah-desah, tidak diliuk-liukkan, tidak suara yang dilembut-lembutkan, maka ketahuilah. Kemudian di saat itu pun kaum pria yang mendengar itu adalah bukan orang-orang yang fasik. Kemudian cara Anda menyampaikan pun bukan dengan cara yang rendah, hina, maka hal ini masuk dunia perkenan tetap lebih baiknya hindari yang demikian apalagi tujuannya adalah karena ini orang awam semuanya yang perlu digugah dengan yang demikian ini akan tapi tetap hendaknya kita hati-hati wanita tidak sebaiknya untuk dipamer demikian itu akan ada semua yang suaranya bagus, katailah suaramu hendaknya sering engkau keluarkan untuk suamimu. Nyanyi di kamar yang indah sana ya. Untuk nyanyi kepada suaminya, nyanyikan lagu untuk suaminya, menghibur suaminya, pahalanya gede ya. Ini saja agar berhati-hati ya. Grup hadroh perempuan hendaknya berhati-hati. Anda tidak selalu berhati-hati dan sangat berhati-hati. Jangan sampai ingin dekat dengan Nabi tapi jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.